Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, Kiai Munawir Haris. Kemudian sesepuh kita orang yang kita kalau menurut pepatahnya ditinggikan seranting didulukan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, pohon yang besar. Hadirin hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya insya Allah dicatat sebagai pencinta dan pengamal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz. Di awal ayat itu disebut iz karena banyak orang yang lupa. Maka Allah mengingatkan. Wa iz. Ingatlah. Wa iz akhada rabbuka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian persaksian dari anak cucu keturunan Adam seluruh manusia ketika itu tapi belum lagi berbentuk tulang, belum ada bulu, belum ada kulit, belum ada darah. Dia hanya baru dalam bentuk roh. Lalu kemudian wa asyhadahum ala anfusihim. Tadi kita solat mengambil saksi berkata asyhadu alla ilaha illallah. Tadi suara azan sayup-sayup masuk ke telinga kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Tapi saat itu kita tidak berkata asyhadu, tapi Allah lah yang mengambil persaksian. Allah katakan wa asyhadahum ala anfusihim. Waktu itu Allah berkata dengan satu pertanyaan, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab dengan satu kalimat, Bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Tapi ternyata persaksian kita itu tidak semuanya setia. Lalu ada di antara kita yang berkata setelah sampai ke dunia di akhir ayat, Antakulu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada hari kiamat kamu berkata, Inna kunna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat. Kami lupa. Maka orang yang lupa ini mesti diingatkan dan Bapak Ibu semua hafal ayatnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis Subuh diingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ayya 'alas salati, ayya al falah. Terbit matahari diingatkan. Nanti tergelincir matahari diingatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Condong matahari diingatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tenggelam matahari diingatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna malam Isya diingatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun tahajud malam diingatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai puncaknya saat sakaratul maut diingatkan lagi. Laqinu mautakum talqinkan ke telinga orang yang akan mati menghadap Allah. La ilaha illallah. Makanya di antara doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah dan ditutup dengan Allahumma ja'al akhir kalamina jadikanlah akhir kalam kami indan tihai ajalina ketika ajal kami tiba maka kalam yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Tapi tidak banyak yang bisa mengucapkan itu. Karena ucapannya bukan diawali dari itu, maka tidak mungkin dia tutup dengan itu. Kita hanya bisa berbuat, berharap, berdoa, berbuat, berharap, berdoa. Dan puncak pengharapan kepada Allah adalah, Ana inda husni zanni abdi Aku menurut prasangka hambaku prasangka yang diiringi dengan amal. Ustadz yakin akan berakhir dengan husnul khatimah. Saya husnuzon kepada Allah. Saya berniat, saya beramal, saya berbuat. Maka saya husnuzon kepada Allah. Sesuai dengan amal. Bangun subuh, sholat berjamaah, husnuzon kepada Allah. Jangan bangun jam 8, kamu nggak khawatir berdosa. Saya husnuzon aja kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat persaksian itu diambil lidah tidak bergerak karena belum ada yang namanya kulit darah lidah tulang yang waktu itu ada hanya satu saja roh. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul katakan ya Muhammad, qulir roh min amri rabbi. Katakan roh urusan Rabb bukan urusanku. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا kamu diberi ilmu tentang roh ini hanya qalil sedikit saja little sedikit saja kamu tak banyak tahu tentang roh ini hanya Allah kasih tahu bahwa roh kamu itu sudah bersaksi di hadapan Allah maka tidak ada ibu-ibu yang punya anak lahir blank kosong Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan la ilaha illallah dalam diri anak kita. Kita enggak beli kebun kosong, Bu. Kita tidak diberi tanah yang kosong, Pak. Dia sudah diisi. Kita tidak pernah beli laptop kosong. Laptop kosong berarti laptopnya curian. Laptop yang kita beli sudah diisi program di dalamnya. Maka yang benar adalah jagalah la ilaha illallah yang sudah diinstalkan ke dalam diri anak-anak kita itu. Kita tidak mengisinya, kita tidak menciptanya, kita hanya perlu menjaga yang sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya Pak Ustadz saya nggak hadir acara itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak ingat lalu mengambil kesimpulan, tadi Ustadz mengatakan kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Iya, tapi rasanya saya nggak hadir. Kita bukan tidak hadir, kita tidak ingat. Apakah jika kita tidak ingat suatu peristiwa lalu kita tidak hadir, begitu banyak peristiwa dalam hidup ini yang kita tidak ingat. Ketika bapak memperlihatkan gambar anak bapak belajar tungkurep, merangka. Lihat nih foto kamu lucu ya. Ini bukan saya nih. Ini kamu. Tapi saya nggak ingat. Apakah kalau tidak ingat lalu peristiwa itu tidak pernah terjadi? Berapa banyak orang yang tidak ingat utang, tapi hutang sudah terjadi. Oleh sebab itu maka peristiwa ini pernah terjadi dan kita tidak ingat. Makhluk yang tidak ingat tadi disebut dengan manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Maka jangan terlalu bangga dipanggil manusia. Karena manusia artinya makhluk yang lupa. Lupa datang dari mana, lupa sedang di mana, lupa mau ke mana, lupa mati bawa apa, lupa di sini berapa lama. Maka diingatkan oleh Ustadz hari Jumat. Musikum wa nafsi bitakwallah. Tapi yang diingatkan itu pun sedang hilang ingatan. Oleh sebab itu, beruntung bersyukur masih punya guru yang mengingatkan, punya sebuah komunitas yang saling ingat mengingatkan. Komunitas itu bernama An-Naba, berita besar. Ingatlah saudaraku, anin naba'il azim tentang berita besar allazi fihi mukhtalifun. Mereka pun ikhtilaf tentang itu. Yang satu mengatakan kita akan hidup lagi, yang satu mengatakan hidup hanya sekali, buatlah sesuka hati. Tapi kita tetap meyakini bahwa kita akan hidup sekali lagi dan dulu ruh sebelum ditiup ke dalam jasad Abdul Somad ini, dia sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa engkaulah Rabbku ya Allah. Tapi begitu sampai ke Jakarta, ruh ditiupkan ke Pekanbaru Riau, ruh ada yang ditiupkan ke Papua, macam-macam perbuatannya. Ada yang begitu sampai ke dunia, dia tidak ingat Allah. Ketika ditanya, Rabbmu siapa? Rahma, Brahma, Wisnu, Siwa. Katanya Tuhan bisa masuk ke monyet, Dewa Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Dewa Ganesha. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, pohon rindang. Tuhan bisa masuk ke monyet. Tuhan bisa masuk ke tikus. Akhirnya menyembah tikus. Di India ada satu kuil khusus, kuil tikus. Orang datang ke sana bawa roti. Dan yang digigit tikus nggak boleh marah. Karena Tuhan sedang cinta pada hambanya. Yang satu lagi mengatakan Tuhan kamu Rob marab buka. Tuhanmu siapa? Dia berkata Tuhan saya tiga. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Kemudian Tuhan punya bini dia kata. Nininya siapa? Santa Maria. Maka kita semua berkata setiap setelah menyebut nama Allah. Allah SWT subhanahu maha tinggi dia wa ta'ala maha suci subhana wa ta'ala maha tinggi subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha tinggi Allah dari yang mereka sifat-sifatkan mereka katakan Tuhan bisa menjelma masuk ke dalam binatang. Mereka katakan Tuhan bisa masuk ke dalam pohon kayu. Mereka katakan Tuhan bisa menjelma masuk ke dalam manusia. Dan Tuhan menikah. Dia katakan Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Namanya Dewa Zeus, Dewa Apollo dari Yunani. Lalu Tuhan ini menikah dan hasil pernikahan Tuhan lahirlah anak tunggal kesayangannya bernama Hercules. Lalu Tuhan menutung mengutus anak kesayangannya Hercules ke dunia. Lalu sampai di dunia bini Tuhan yang pertama meninggal dan Tuhan nikah sekali lagi. Istri Tuhan yang kedua itu jahat, benci dengan Hercules, itulah setan. Maka dunia ini isinya roman, cerita cinta dan pergolakan. Ini cerita datang dari mana? Dari Yunani, dipoles dalam Mahabharata di India, ditontonkan ke anak cucu kita berapa banyak perempuan-perempuan habis waktunya gara-gara Mahabharata. Tapi insya Allah yang ikut dalam An-Naba selamat karena dia mesti mengulang hafalannya, membaca tajwidnya, ikut kelompok kajiannya, mengingat-ingat kiroatnya. Maka Mahabharata tak lagi mempengaruhi isi kepalanya. Kalaupun nonton sebentar-sebentar, oke lah. Lalu ketika ruh tadi masuk ke dalam jasad, muncullah ego. Ruh makhluk yang suci, bersih. Tapi begitu dia bertemu dengan jasad, darah, daging, tulang, yang makhluk penciptaannya ini diproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. puluh hari dalam bentuk nutfah. Mohon maaf, air sperma. Summa yakunu alaqatan berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mutghatan, berubah 40 hari menjadi daging segumpal. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Setelah 120 hari, summa yursalul malaku, malaikat datang membawa roh. Jelas hadisnya, malaikat datang membawa roh untuk masuk ke dalam jasad. Jadi jangan bayangkan roh itu gentayangan mau masuk ke mana ya. Malaikat datang membawa roh, makanya malaikat itu ada petugas yang membawa roh masuk ke jasad, ada yang mencabut roh keluar dari jasad. Makanya tidak ada hantu gentayangan dalam Islam. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, nggak ada. Makanya saya, saya nanti ke airport gimana nih Pak Azhar? Saya akan antar Ustadz sampai ke tangga pesawat. Karena ustadz datang dijemput dan pulang diantar. Iya. <laughs> Nah, ketika roh ketemu dengan jasad, muncul hawa nafsu. Kapan nafsu makan muncul? Ketika roh ketemu jasad. Mulai dia menyedot. Seperti lintah, seperti pacat yang nempel di kulit. Yang awalnya kurus, kecil, nyedot lalu menjadi besar. Nafsu makan, nafsu minum. Setelah akil balik, muncul nafsu maaf biologis seksual dari akil balik sampai akil muhtar. Tapi jangan lupa ada nafsu yang luar biasa. Nafsu ingin dipuji dan dipuja. Nafsu ingin merasa lebih hebat. Makanya dalam Quran itu kalau kita lihat. Ana. Ana. Ana. Ana artinya saya. Adapun ibu yang namanya dengan memang namanya Bu Ana ya nggak usah dirubah. Ana. Coba kita lihat siapa yang selalu berkata ana, saya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Ucapan siapa? Fir'aun. Ketika dia keluar dari rumahnya. Wa kharaja ala qawmihi bizinatihi. Keluar dia dari rumahnya, istananya. Bizinatihi. Membawa perhiasan-perhiasan. Salah satu ciri orang sombong. Keluar dari rumah bawa perhiasan. Loh, Ustadz sombong tuh bawa perhiasan jam cincin jam satu cincin satu masih normal. Tapi kalau sampai tiga, uh, di mana villa tempat kajian anaba sana tuh. Makaraja ala qaumihi bizinatihi. Keluar dari istananya membawa perhiasannya, lalu orang memuji-muji dia. Apa kata mereka? Ya laytalana mislama ma qarun. Oh, andai kami diberi harta, diberi kendaraan, diberi kemewahan, diberi rumah, diberi istana, diberi perhiasan seperti korun dan dia menikmati pujian itu. Feodal mentalnya semakin dipuji orang, semakin dimuliakan orang, lalu dia berkata di tengah orang ramai itu apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta hebat ini karena otakku, karena kecerdasanku, karena kehebatanku, karena karena aku, karena karena karena. Yang pertama yang selalu menyebut diri aku, saya, saya Fir'aun. Yang kedua Korun. Yang ketiga tani minar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Gak ada apa-apanya. Ana khairu minhu. I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Makanya kalau ada orang sombong, angkuh, dikit-dikit ngomong gua tuh, dikit-dikit saya tuh, dikit-dikit aku tuh. Kasih tahu sama dia, ada empat dalam Quran yang selalu berkata aku, aku, aku. Yang pertama iblis, yang kedua korun, yang ketiga Fir'aun. Yang keempat siapa Ustaz? Ya kamu. Dikit-dikit aku, dikit-dikit saya. Makanya kita mesti selalu muhasabah diri. Saya ini siapa? Saya ini mau balik ke mana? Kalau datang undangan hari libur, hari ahad, ada walimah, ada akikah, datang. Tidak ada akal, kalau mereka ngundangmu, fa'ajibhu, datang. Ngelihat anak kecil keluar dari kamar, digendong oleh neneknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Somad, tolong beri penabalan nama ini Ustaz. Saya pun dilihatkan anak kecil yang telapak kakinya hanya dua jari, panjangnya cuma sejengkal, bukan panjang tapak kakinya, panjang bayinya. Sedang diingatkan, Hai hey Abdul Somad, engkau keluar dari alam rahim ke alam dunia, panjangmu hanya sejengkal. La ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibumu tidak membawa apa-apa. Melihat akikah bukan undangan makan kambing guling. Banyak orang diundang akikah, mohon maaf ya Jeng, saya nggak bisa datang. Kenapa saya kalau ini kambing kumat darah tinggi, kolesterol, diabetes meletus segala macam. Kalau datang undangan makan kambing, jangan takut kambingnya. Karena kambing tidak pernah bersalah. Nabi Muhammad makan kambing terus, tapi Nabi tidak meninggal karena darah tinggi. Tidak salah kambing. Orang dulu makan kambing baru kumat darah tinggi. Orang sekarang baru ngelihat SMS kambing udah kumat darah tinggi. Maka kita ini adalah makhluk yang rendah. Saya datang ke acara akikah anak kamu, saya ingin melihat diriku 40 tahun yang lalu bahwa aku tidak bawa apa-apa, bahwa sekarang aku hafal Quran, bahwa sekarang aku punya titel, bahwa sekarang aku punya harta, bahwa sekarang aku punya ini dan itu. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau, dia berkehendak, dia cabut. Sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tu'izzu man tasha. Kalau dia mau, dia lambungkan engkau tinggi ke atas. Watuzillu man tasha. Dibuatnya engkau hina jatuh sampai tak berdaya, tidak ada apa-apa. Lalu kemudian ketika mati menghadap Allah yang dulu hebat, perkasa, orang hormat, ngomong sebentar saja orang takut, belum ngomong dia baru batuk aja. Eh, orang sudah pucat. Tapi sekarang mana? Jasadmu terbujur kaku, Begitu dicium itu jenazah, makanya dianjurkan ketika melayat jenazah buka penutup wajahnya cium. Ustaz pernah cium ya? Saya kalau saya cium jenazah, hanya saja sesama laki-laki, perempuan jangan. Walaupun istri orang udah meninggal dia marah kalau istrinya dicium. Kita sedang mengambil iktibar. Hai Abdul Samad, apa yang kau banggakan? Inilah jenazah, hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kau banggakan apa? Janganlah mau disanjung-sanjung Engkau digelar manusia agung Sadarlah diri tahu diuntung Jasad terbujur keranda diusung Kebetulan saya dengar lagu itu ketika dengan rombongan pejabat Mau sampai ke musola, acara di masjid suara mikrofon. Janganlah mau disanjung. Saya, ih ini kok ibu-ibu yang nyanyi rebana kok berani banget. Ini sedang nyinggung pejabat nih. Nanti dia sakit hati gimana nih. APBD bisa nggak turun ini? Ketika sampai di masjid saya penasaran. Mana yang nyanyi Jadi kok nggak kelihatan. Jangan-jangan lari takut pulang. Saya tanya panitia yang nyanyi mana? Flash disk. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah maka kita ini perlu sadar diri, tahu diuntung. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dulu itu rumah kita. Orang akan berkata, itu rumah siapa? Rumah Ustadz. Itu rumah siapa? Rumah Pak Bulan. Tapi setelah kita tidak ada, orang nggak nanya. Nama kita pun dia nggak sebut. Dia tanya, kuburnya di mana? Dulu kalau orang bertamu ke rumah, dia akan katakan, itu kamar papa, itu kamar adik, itu kamar kakak. Tapi sekarang Orang tidak bertanya kamarnya di mana. Ini mau kita antar kemana ya bu? Hanya seonggok daging busuk yang akan diantar kemana. Dan si rumah itu semuanya tidak ada yang mau mengaku itu akan menjadi milik dia. Allah bersumpah sampai enam kali demi waktu itu. Ketika terbit fajar, Allah bersumpah wal fajr walayalin asr. Ketika masuk waktu subuh Allah bersumpah, "Was-subhi idza tanaffas." Begitu naik mas matahari setinggi sepenggalah, Allah bersumpah, "Wadh-dhu'a wal idza saja." Ketika matahari mulai di atas tengah siang, Allah bersumpah, wannahari nahari idza tajalla." Ketika masuk waktu petang Allah bersumpah, "Wal 'asr." ini setiap selama ini kalau disebut al-asr ingat surat al-asr. Sekarang begitu disebut al-asr ingat dapat hadiah. Wal asr. Lalu kemudian yang keenam di waktu malam Wallai dua kali. Wallaili idza saja. Satu lagi. Wallaili idza yaghsha. Mengapa Allah bersumpah sampai enam kali demi waktu? Karena waktulah yang banyak melalaikan dan dilalaikan. Dia melalaikan orang dan orang melalaikan waktu. Kecuali geng An Naba. Karena waktunya tak pernah kosong. Dari mulai tadi malam berkumpul tausiah Selesai tausiah, tidur. Tidurnya pun ibadah. Karena sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, Alhamdulillah dari ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Langsung menuju solat subuh. Langsung menuju berzikir dengan Allah. Langsung menuju senda gurau tawanya pun bernilai hikmah. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan mengikat kepala. Alha, saya pun soalnya nanti Kiai mau saya bawa pulang ke Pekanbaru. Apa beda at-takasur dengan al-hakumun? Oleh ah, sebab itu maka waktunya. Tapi ketika manusia tadi sudah ada dalam ruang dan waktu, dia mulai takasur. Diambil dari kata kasura, banyak. Takasur, sombong karena banyak. Alhaqumut takasur, kamu sombong karena banyak. Banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak kendaraan, banyak rumah, banyak ruku, banyak-banyak-banyak. Watakasurum fil amwal pada harta, wal aulad pada anak. Selalunya kita selalu ditanya anak dan harta. Makanya saya orang nanya harta ke saya enggak, dia nanya anak. Ustaz anaknya berapa? Belum pernah nanya istrinya berapa. Lalu bertanya tentang ini semua. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Dua tafsir Hatta zurtumul makabir. Tafsir pertama. Kamu saling sombong banyak, banyak, banyak. Sampai masuk kubur. Tafsir yang kedua. Sampai di kubur pun kamu tetap sombong. Kalau yang pertama, kamu tetap sombong-sombong sampai dikubur. Stop. Yang kedua, sampai dikubur sekalipun kamu tetap juga sombong. Mana contohnya orang sampai dikubur pun sombong? Itu kubur siapa tuh? Yang mana? Yang itu yang ada batunya dari Spanyol. Oh itu kubur papa saya tuh. Sampai dikubur pun kamu tetap juga sombong. Nah, Mudah-mudahan kita selamat dari sombong Insya Allah.